Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'id kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Asri Pakung Raja rahimani wa rahimakumullah kembali kita lanjutkan pelajaran tafsir surat Al-Fatihah karya Syekh Muhammad Ibn Salah Al-Uthaymin rahimallahu rahmatan wasi'ah kita masih di bahasan tentang Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. <clears throat> Kita tentang masih membahas tentang masalah ibadah yaitu ketaatan pada Allah dan Rasulnya dan sikap sami'na wa ata'na terhadap perintah Allah dan Rasulnya dan tidak bertanya apakah ini perintah wajib ataukah anjuran, larangan makruh ataukah larangan haram. Karena letak pertanyaan ini adalah manakala kita tidak mampu kemudian kita melakukan pelanggaran maka tidaklah kita jumpai ya, dan demikian tidaklah kita jumpai ada sahabat yang bertanya ya, ketika Nabi perintahkan wahai Nabi apakah ini perintah wajib ataukah perintah anjuran ya, maka sebelum di halaman 64 disampaikan betul jika terjadi sesuatu yang mengharuskan untuk bertanya maka sahabat akan bertanya ya, perintah ini apa statusnya sebagaimana dalam kisah Barira yang kemarin telah kita bahas Wakadhalika kedemikian juga jika terdapat indikator bahasanya perintah itu bukanlah perintah wajib maka mereka pun akan memberikan sikap yaitu sahabat akan memberikan sikap yang berbeda tidak sami'na wa ata'na ya buka uh, dikarenakan mereka tahu bahasanya maksud dari perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di sini bukalah perintah yang wajib karena adanya indikator. Semisal perkataan Rasul alaihi wasallam kepada Jabir bin Abdullah radhiallahu anhu, jualah untamu bi'nihi, jualah kepadaku hi untamu itu seharga satu ukiyah. Maka mulailah kemudian eh, yumaki e, eh, terjadi tawar menawar sampai akhirnya pada akhirnya Rasul alaihi salatu wasalam membelinya. Maka e, di sini sahabat men mengetahui bahasanya perintah di sini biknihi di sini bukan perintah wajib. Ya, namun ini adalah ya, ya layaknya jual beli antara seseorang dengan yang lain. Al-Muhim ringkasnya jika uh, perintah syar'i tidaklah mungkin sahabat mengatakan wahai Rasulullah apakah ini perintah anjuran ataukah perintah wajib. Oleh karena itu ta'abud penghambaan diri yang sempurna adalah jika Anda mendengar perintah Allah dan Rasulnya Anda tidak bimbang. Ya wala takul dan janganlah anda katakan apakah ini perintah wajib ataukah perintah anjuran. Namun responlah perintah Allah dan Rasulnya dengan ungkapan semikna wa ata'na kerjakan dan anda akan dapat pahala. Jika anda mendengar larangan jangan bimbang, jangan katakan di dalam hati apakah ini perintah haram sehingga akan aku jauhi secara hukum wajib ataukah perintah ataukah larangan makro sehingga aku tanah tanasuhan dengan status makro. Namun katakan bahasanya sami'na atau ata'na. Sedangkan pertanyaan apa ini hukumnya itu letaknya manakala ternyata tidak mampu dan melanggar. Lakin nikultu namun ku sampaikan kepada kalian illa kecuali jika seorang itu melakukan mukhalafah pelanggaran. Nah, pada saat itulah ya, tempatnya dia bertanya apakah ini hukumnya wajib sehingga saya harus bertobat ataukah ini haram sehingga saya harus bertobat liajli dalam rangka memperbaiki apa yang telah terjadi yaitu taubat jika memang itu kewajiban yang ditinggalkan wajib bertobat dan melakukan kewajiban dan jika yang dikerjakan adalah hal yang haram wajib bertobat dan eh, ya, wajib bertobat dan meninggalkan yang haram al-muhim yang penting ringkasnya bahasanya ibadah yang sempurna adalah ketaatan yang sempurna dengan mengerjakan apa yang diperintahkan menjadi apa yang dilarang. Karena ibadah itu tastalzim mengharuskan seorang itu melakukan semua yang diperintahkan dan meninggal semua, meninggalkan semua yang dilarang. Dan tidak mungkin seorang itu melaksanakan ibadah ini tanpa bantuan dari Allah. Oleh karena itu setelah ia kena budu, lanjutannya adalah wa ia kena sta'in. Kami meminta al-awun bantuan dari Allah Azza wa Jalla. Dan dalam kalimat ia kena butuh Eh, dalam kalimat ia karena sa'in kita jumpai hasar makna ya, pesan ya, makna kandungan hanya sehingga iya karena butuh artinya kami tidaklah minta tolong kecuali kepadamu yaitu minta tolong untuk melakukan ibadah demikian juga dalam segala urusan maka ia uh, eh, wa iya karena sa'in itu semakna dengan alaika tawakalna hanya kepadamu ya Allah kami bertawakal Isti'anah dalam bahasa Arab artinya meminta al-aun, meminta bantuan dan pertolongan. Contohnya mobil Anda macet di pasir, ye, muter saja, tidak bisa e, jalan. Lantas Anda melihat dua, tiga atau empat orang yang sedang jalan kaki di dekat itu. Lantas Anda memanggil mereka, Ta'alau mari, tolong bantu aku untuk mendorong mobil ini. Nah, kalimat ini tolong bantu aku untuk dorong mobil ini. Nah, ini contoh isti'anah. Dan berdasarkan wa iya maka meminta tolong itu hanya kepada Allah semata. Yakni artinya lantas berarti minta tolong mobil yang macet tadi berarti apakah dosa ataukah tidak boleh nanti akan dibahas ini artinya Anda tidaklah meminta pertolongan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala dan siapa yang minta tolong kepada Allah maka Allah akan cukupi. Allah akan bereskan. sebagaimana firman Allah taala, siapa yang tawakal kepada Allah fa hasbuh, maka Allah akan mencukupinya, itu Allah akan membereskan urusannya. Ai kafihi Allah akan cukupi. Innallaha balighu amri, Sehingga Allah akan mewujudkan ketetapannya qad Allah likulli syai'in qadara dan Allah telah tetapkan takdir untuk segala sesuatu. Maka mintalah tolong kepada Allah, jangan minta tolong kepada selain Allah. Oleh karena itu wasiat Nabi kepada anak pamannya, yaitu sepupunya, ya, Abdullah ibn Abbas, ya, ya, sepupunya sekaligus keponakan istrinya. Karena Ibn Abbas ini keponakannya Maimunah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radallahu anha. Faqala lahu maka Nabi berkata kepada Ibnu Abbas, jika engkau minta, mintalah pada Allah. Jika mau minta tolong, minta tolonglah hanya kepada Allah. Dan ketelah bahasanya manusia seandainya mereka semua berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, misalnya sembuh dari sakit, mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan memang menjadi hakmu dan milikmu. Dan seandainya mereka berkumpul untuk menimpakan bahaya kepadamu misalnya mati, maka mereka tidak akan bisa membahayakan dirimu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan, Allah catat, itu akan menjadi bencana yang menimpamu. Rufiatil aklam, pena-pena telah diangkat, wajah fatis suhufu, lembaran-lembaran telah kering. Artinya takdir itu telah baku yang tidak akan berubah-ubah. Diatkan oleh At-Tirmidzi. Maka berdasarkan ia karena nasta'in, maka sepatutnya bagi kita ketika kita ingin melakukan ibadah untuk menghadirkan perasaan menghadirkan dalam pikiran kita bahasanya kita minta tolong pada Allah lancarnya ibadah ini dan hadirkan dalam diri kita benak kita ketika kita hendak takbiratul ihram misalnya ya, hadirkan dalam benak kita seandainya bukan karena bantuan dari Allah kita tidak akan mampu melakukannya Tujuannya supaya terkumpul dalam ibadah kita, misalnya salat yang kita kerjakan, terkumpul di dalamnya dua ibadah. Yaitu ibadah itu e, yang kita kerjakan misalnya salat dan ibadah hati. Ya, ibadah badan yaitu salat misalnya dan ibadah hati yaitu isti'anah. Dan dalil atas hal ini adalah sabda sang Rasul alaihi salatu wasalam, "Ihris alama yanfa'uka ya, antusiaslah untuk melakukan hal yang manfaat dan minta tolong kepada Allah jangan merasa lemah maka Nabi katakan e, antusias dan minta tolong artinya tidak boleh hanya mengandalkan antusias saja namun dumma tambahkan kepada antusias doa dan minta tolong kepada Allah sehingga Anda membebaskan diri dari daya dan kemampu, dan kekuatan sendiri pasrah memasrahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah akan membantumu oleh karena itu beliau nasihatkan setiap kali Anda ingin melakukan satu ibadah misalnya salat maka hadirkan dalam benak bahasanya Anda minta tolong kepada Allah jika Anda ingin berwudu hadirkan dalam benak Anda minta tolong kepada Allah sehingga ada ibadah hati dan hadirkan dalam benak seandainya bukan karena bantuan Allah eh, taisiril dan diberi kemudahan untuk mendapatkan air sehingga sampai kepada anda dan Allah memberikan kepada anda kemampuan untuk memakai air anda tidak akan bisa berwudu ketika anda mendatangi anda mengerjakan sholat istashir hadirkan perasaan Bahasanya Anda minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirkan dalam benak bahasanya Anda bertumpu kepada Allah, tawakal kepadanya. Dan saya yakin bahasanya banyak orang tidaklah ya tak muncul pada benaknya bahasanya dia minta tolong pada Allah. Namun banyak orang mengerjakan sholat karena ya, secara otomatis dan kebiasaan. Ya, maka ini ibadah yang kurang sempurna ibadah yang sempurna diiringi ya, dengan menghadirkan ya, menghadirkan dalam benak kalau kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala seandainya bukan karena kemudahan dari Allah kita tidak akan mengerjakan hal ini dan tidak akan mampu mengerjakan apa yang akan kita kerjakan maka Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah menggabungkan antara ibadah dan isti'anah atau mem, e, antara ibadah dan minta tolong atau tawakal dan ini e, bukan hanya di Al-Fatihah namun fi mawatin iddah di banyak ayat dalam Al-Qur'an maka terdapat dalam banyak terdapat banyak ayat di sana Allah gabungkan antara tawakal dengan ibadah kenapa demikian karena li'annahu la qiyama bil ibadah karena tidak ada pelaksanaan ibadah dalam bentuk yang sempurna kecuali dengan bantuan Allah dan pasrah kepada Allah tawakal kepadanya oleh karena itu Allah gabungkan di antara keduanya ibadah dan tawakal dalam rangka supaya manusia tidaklah mengandalkan dirinya sendiri kemudian bertopang pada dirinya sendiri sampai-sampai dalam masalah ibadah mintalah tolong pada Allah jangan bersandar pada diri sendiri, jangan bertopang pada diri sendiri. Karena jika Anda dipasrahkan pada diri sendiri oleh Allah, tidak dibantu oleh Allah, maka Anda dipasrahkan kepada kelemahan, ketidakmampuan, dan kejelekan. Maka dengan menggabungkan antara ibadah dan minta tolong kepada Allah, terdapat isyarat bahasanya wajib atas seorang itu menggandengkan dalam semua amal ibadahnya dia gandengkan dengan minta tolong kepada Allah. Jangan mengandalkan diri sendiri e, dan bertopang pada diri sendiri sampai-sampai dalam masalah ibadah. Oleh karena itu Allah katakan ia karena abu tua iya karena stain. Maka segala sesuatu jadikalah dia terikat dengan ya, berkena, bergandengan erat dengan minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Anda akan mendapatkan jika kita minta tolong kepada Allah dalam melakukan berbagai macam aktivitas, di antaranya adalah ibadah, kita akan mendapatkan dua faedah yang besar. Yang pertama ada kegiatan menyembah Allah berupa isti'anah. Kegiatan menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah hati, tawakal dan minta tolong sama Allah. Maka ini ibadah tambahan di samping ibadah yang kita kerjakan. Kemudian yang kedua, eh, taisir amrika. Allah akan memberikan kemudahan dan lancarnya urusanmu. Karena jika Allah menolong Anda, maka akan mudah bagi Anda segala urusan. Demikian juga faedah yang ketiga yang tidak kalah penting, hilangnya ujub dan sombong. Ini hilangnya ujub dan sombong. Karena ia karena butuh itu menghilangkan riak Ya, menghilangkan ria, mendatangkan keikhlasan, dan ya, sedangkan ia akan nasta'in itu meniadakan kesombongan dan bangga dengan amal. Ini karena jika orang itu menyadari seandainya bukan karena kemudahan dari Allah maka dia tidak bisa apa-apa, maka lantas apa yang mau dibanggakan, apa yang mau disombongkan, atas alasan apa bertepuk dada, menepuk dada, jawabannya tidak ada alasan. Maka di, obat penting orang untuk uh, dari terapi penting dari penyakit ujub yang kemudian buahnya adalah sombong adalah menimbang dan mengingat wa iya nasta'in. Alam ta'lam tidaklah Anda mengetahui bahasanya Nabi Sulaiman ibn Dawud alaihi wassalatu wassalam satu ketika mengatakan aku akan keliling malam ini maksudnya jima beliau akan mengumpuli 90 istrinya ini ini, karena syariat Nabi Sulaiman ini, ini, tidak dibatasi wanita yang tidak ada pembatasan wanita yang jumlah wanita yang dipoligami. Kuluhunna kata Sulaiman masing-masing dari wanita itu akan melahirkan bifarisin seorang jago kuda penunggang jago penunggang kuda yang nanti akan berjihad di jalan Allah. Maka di sini dalil bahasanya di di antara di eh, dalam eh, syariat Nabi Sulaiman terdapat syariat jihad. Terdapat syariat jihad yaitu jihad di jalan Allah berperang kemudian diperlukan para jago-jago penunggang kuda untuk keperluan hal itu. Fakilalahu maka dikatakan kepada Sulaiman ucapkanlah insya Allah namun famakola Sulaiman tidak mengucapkan insya Allah. Di antara keterangan tentang hal ini, ya, beliau tidak mendengarnya. Tidak mendengar orang yang mengingatkan tersebut. Fatofa ala tis'ina imra'atan. Maka Sulaiman kemudian dalam satu malam beliau kumpuli 90 istrinya. Maka di sini kita jumpai dalain nubuwa, bukti kenabian. Jima selama 90 kali dalam satu malam, itu kalau bukan nabi tidak bisa jima ya, 90 kali dalam satu malam. Bayangkan dalam satu malam jima 90 kali. Ini tidak ada yang bisa kecuali Nabi. Kecuali Nabi. <clears throat> Selain Nabi tidak bisa. Selain Nabi tidak bisa. Maka ini adalah inubuah bukti kenabian beliau adalah seorang nabi, seorang yang istimewa sehingga punya kemampuan yang di luar kemampuan manusia. Ini khariqatul ada. Ini sesuatu yang aneh di luar adat kemampuan manusia. Fatofa ala tis'ina imra'atan maka beliau datangi eh, uh, 90 wanita istrinya yujami'uhunna semua jadi jimai tidak ada yang cuma dibelai-belai, tidak ada. Ya, semuanya dikumpuli. Namun hasilnya falatal itu ila wahidatan. Tidak ada yang hamil dari 90 itu kecuali satu istri saja. Yang dilahirkan pun sikok insanin separuh manusia. Ya, yaitu cacat, anak yang cacat yang tidak bisa ya, sebagaimana harapan yang beliau inginkan. Kenapa demikian? Lirallahu supaya Allah Azza wa Jalla ingin memperlihatkan pada hamba-hambanya bahasanya ya, urusan itu adalah urusan Allah. Semuanya adalah urusan Allah. Allah ingin tunjukkan pada hamba-hambanya bahasanya jika Allah tidak membantu Anda, Anda tidak bisa apa-apa. Khudilta, maka Anda tidak bisa apa-apa. Anda makhdul, Anda tidak bisa apa-apa. Ya, jika demikian seorang nabi, apalagi yang lainnya, apalagi yang lainnya, maka ada hadis nah, ini menunjukkan bahasanya ya, tidak semua harapan orang yang Allah cintai, manusia yang Allah cintai, Allah wujudkan. Ya, dan tidak terwujudnya harapan dari seseorang bukan berarti orang itu orang yang Allah murkai. Ya, tentu Nabi Sulaiman tetap manusia yang Allah cintai, namun harapannya tidak Allah wujudkan. Ya, maka tidak terwujudnya satu harapan ya, bukan uh, tidak mesti bermakna Allah tidak cinta pada dia. Ya, tidak mesti bermakna Allah tidak sayang kepadanya. Boleh jadi ada hikmah yang lain. Di antara hikmahnya tadi telah disampaikan, Allah ingin memperlihatkan kepada hamba-hambanya. Urusan itu urusannya Allah. Orang tidak dibantu oleh Allah tidak bisa apa-apa. Orang yang kemudian eh, tidak uh, bisa apa-apa. Tidak akan terwujud harapannya. Pupus harapannya, keinginannya. Harapan tinggal harapan. Nah kemudian uh, pembahasannya yang tadi kita janjikan, gimana minta tolong kepada manusia. Jika ada orang yang bertanya, bagaimanakah kok tadi disampaikan memurnikan minta tolong hanya kepada Allah, padahal Allah telah menetapkan dalam banyak dalil bahasanya manusia bisa menolong manusia yang lain. Contohnya firman Allah, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Adalah kalian saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Ini menunjukkan bahasanya orang bisa eh, manusia itu bisa menolong manusia yang lain. Kalau manusia itu bisa menolong manusia yang lain, berarti ya tidak salah kita minta tolong padanya. Maka di sini isbatul ma'unah min ghairillah. Allah menetapkan bahasanya selain Allah makhluk itu bisa menolong. Kalau dia bisa menolong, mampu menolong, maka ya tentu wajar jika dan tidak salah jika kita minta tolong kepadanya. Demikian juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap ruas tulang manusia itu wajib disedekai setiap harinya dan sedekah di sini adalah sedekah dalam makna yang luas yaitu kullu ma'rufin sedekah. Ya, semua amal kebajikan adalah sedekah. Oleh karena itu Nabi contohkan yu'inu rajula fitabatihi ya, maka membantu seseorang supaya menaiki kendaraannya yuhamiluhu alaiha dia mau menjadi Eh, batu pijaan alaiha supaya temannya bisa naik ke atas kudanya. Ya, nah, maka dia kemudian membungkukkan diri atau yang lain sehingga badannya bisa jadi tumpuan uh, sehingga orang tersebut bisa naik ke atas kudanya atau mengangkatkan ke atas hewan kendaraan tersebut hewan tunggangan tadi mata ahu barangnya ini adalah sedekah Kata-kata yang menyenangkan itu sedekah. Dan setiap langkah kaki yang dilangkahkan oleh seorang menuju sholat jamaah di masjid itu juga sedekah. Dan mau berbagi, mau menunjukkan jalan ketika ada orang yang bertanya satu alamat. Ya, jika ada orang yang tanya alamat, ini alamatnya mana, jalannya kemana, maka kita beritahu, kita tunjukkan secara cuma-cuma, secara gratis ya, secara gratis maka itu sedekah ya, oleh karena itu, e, sebaliknya menyesatkan ya, jalan itu satu kezaliman ya, menyesatkan jalan itu satu kezaliman oh jalannya ke sini ke sini akhirnya muter gitu akhirnya muter padahal bisa dibuat singkat ini satu kezaliman ya, di sebagian daerah di tempat kita ya, di sebagian daerah di Indonesia itu ada satu budaya di sebagian wilayah ya, di sebagian wilayah di Sumatera itu ada budaya kalau tanya itu tanpa ya, tanpa bayar itu nanti akan disesatkan ya. Ya, tanya tanpa ngasih duit nah, itu akan disesatkan bukannya semakin didekatkan namun semakin dijauhkan maka wadalu tariqi sodakoton menunjukkan jalan, menunjukkan alamat, itu juga sedekah. Demikian dalam hadis yang diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Walafdu li muslimin dan redaksi adalah redaksi muslim. Maka di sini e, Nabi tetapkan al-i'anah minal makhluk ilil makhluk. Bahasanya makhluk bisa menolong makhluk yang lain. Demikian juga Nabi kabarkan bahasanya di antara hak seorang muslim atas saudaranya adalah membantunya ketika dizalimi. Maka dibantu dalam dalam bentuk mencegah kezaliman darinya. Maka lantas bagaimana kok dikatakan minta tolong hanya kepada Allah? Maka jawaban dan penjelasannya yang dimaksud dengan wa iyyaka nasta'in adalah isti'anatul ibadah. Isti'anah yang nilainya ibadah, yaitu minta tolong yang isinya terdapat kepasrahan 100% kepada yang dimintai tolong. Maka isti'ananya bukan hanya isti'anah e, lisan, namun isti'anah yang totalitas. E, lisan tersebut diiringi dengan kepasrahan yang total. E, dalam bahasa Jawanya pasrah bongkoan kepada yang dimintai tolong. Nah, pasrah bongkoan eh, kepada yang dimintai tolong itu hanya boleh untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ana la qudrata lil musta'in dan bahasanya orang yang minta tolong itu tidak punya kemampuan apapun kecuali dengan bantuan orang yang dimintai tolong. Nah, semacam ini tidak boleh. Dan ini isti'anah ini yang dimaksudkan dalam ayat. Ini. Ini yang isti'anah tafwid namanya. Isti'anah atau tafwid. Isti'anah minta tolong yang berisi kepasrahan totalitas. Nah, itu yang ya, hanya boleh murni untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dibagi dengan yang lain. Karena isti'anah minta tolong itu ada dua macam. Yang pertama adalah isti'anah ibadah dan tafwid. Isti'anah yang diiringi dengan pasrah bongkoan Bimakna dalam pengertian Anda bertopang kepada Allah dan memasarkan urusan kepada Allah dengan bertopang sempurna 100%. Anda meyakini bahasanya Rabbmu itulah uh, itu lebih agung daripada dirimu, lebih tinggi daripada dirimu. Anda hanyalah seorang hamba pada Allah. Allah adalah Rabbmu. Dan Anda meyakini bahasanya tidak ada kemampuan bagi Anda untuk melakukan apapun kecuali dengan bantuan Allah. Tidak ada kemampuan bagi Anda untuk melakukan sesuatu ini kecuali dengan bantuan orang yang Anda atau zat atau sesuatu yang Anda mintai tolong. Dan Anda berlepas diri dari kemampuan dan kekuatan. Nah semacam ini khasun billah. Ya, pasrah bongkoan semacam ini hanya khusus untuk Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh diberikan kepada yang lain. Diberikan kepada yang lain adalah syirkun. Adalah syirkun akbar. Ini adalah syirkun akbar bentuk e, kemusyrikan yang besar. Karena adalah isti'anah ibadah. Kecuali tentu jika kalimat saya pasrah bongkoan di sini cuma lil mubalagha. E, eh, cuma lil mubalagha. E, eh, bukan sesungguhnya. Ya, bukan sesungguhnya tentu maka nanti perlu kita rinci ketika ada orang mengatakan saya minta tolong sama jenengan saya posok bongkoan manut pokoknya uh, eh, eh, mau diapakan uh, maka uh, ketika ada orang mengucapkan ucapan semacam ini di, tentu perlu ditafsil perlu dirinci apa maksudnya apakah ini sekedar basa-basi ya, artinya betul-betul mengharapkan bantuan ya, ataukah kemudian memang ya, di situ ada tafwid atam pada hatinya pada dirinya ada kepasrahan totalitas yang dia berikan kepada sesuatu itu yang tadi intinya adalah dia merasa dia tidak punya kemampuan apapun kecuali dengan bantuan manusia ini. Nah kalau demikian eh, adanya maka ini syirkun maka ini syirkun syirkun fil ibadah dan jika itu jika kemusyrikan itu fil ibadah dalam masalah ibadah maka ini syirkun akbar membatalkan iman kemudian yang kedua adalah isti'anah dalam artian bimakna al-musyarakah dengan pengertian bareng-bareng dengan pengertian rame-rame ini dengan pengertian rame-rame barang-barang fimaturi itu antaku mabihi. Ini adalah melakukan apa yang ingin anda lakukan. Fatalabul awan min ghairillah maka isti'anah dalam pengertian yang kedua inilah yang dirinci. Adapun isti'anah jenis yang pertama tidak ada rincian. Hanya boleh untuk Allah Subhanahu wa taala tanpa rincian. jika di sana ada at-tafid at-tam maka tidak ada rincian. Harus hanya boleh untuk hanya ditujukan untuk Allah tanpa yang lain. Dapat jika isti'anah dalam pengertian musyarakah ya dibantu ya, ya, untuk mengerjakan sesuatu maka jika ini ditujukan pada selain Allah dirinci dengan dua rincian. Yang pertama, yang dimintai tolong, hidup dan mampu untuk menolong. Nih. Ya. Wal insan layar dan orang tersebut tidaklah berpandangan kalau dia memasrahkan total urusannya kepada orang itu. Walakin yara, namun dia meyakini anna mimba bil musa'adah. Ini adalah bagian dari tolong menolong saja. Maka ini boleh. Jika demikian kondisi hatinya, maka itu adalah minta tolong secara lisan saja. Tanpa ada diiringi eh, kepasrahan total kepada yang dimintai tolong. Contohnya Anda berkata kepada orang lain, kepada kawan, bantulah aku untuk membawa dan mengangkut barang ini ke mobil misalnya. Atau Anda e, berkata kepada seorang kawan, bantu aku untuk memperbaiki mobilku ini. Maka ini hukumnya boleh dan tidak mengapa karena dia bukan isti'anah ibadah. Wal musta'an huna dan memang orang yang dimintai tolong memang mampu untuk menolong. Dan inilah yang termasuk dalam ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Akan tapi isti'anah dalam bentuk semacam ini isti'anah bimaknal musyarakah diminta tolong dalam artian minta tolong lisan begitu saja tanpa hati ya, namun bukan berarti maksudnya basa-basi ya namun ya betulan minta tolong namun itu cuma cuma lisan tanpa ada kepasrahan total dari hati Ye, ya, maka minta tolong semacam ini tadi hukumnya boleh akan tapi ala aula yang lebih utama ye, ya, tidak dilakukan. Alasan Sayyid semin afdolnya tidak dilakukan karena ini termasuk dari mengemis yang tercela. Wa walaysa namun tidak haram. Hukumnya makruh saja. Hukumnya makruh saja. Artinya meninggalkannya itu yang lebih baik kecuali ada kebutuhan. Dan kaidah mengatakan ya, makruh itu menjadi mubah jika ada kebutuhan. Atau jika diketahui bahasanya orang yang dimintai tolong itu akan gembira jika dimintai tolong. Kenapa? Karena orang yang meminta tolong adalah orang yang dihormati, orang yang dikagumi, ya, orang yang punya wibawa di hadapannya, orang yang dicintai, maka seorang itu akan senang ketika dimintai tolong oleh orang yang dicintai. Dia akan merasa bahagia, bisa mengembirakan orang yang dia cintai. Ya, maka dalam dua kondisi ini, maka hukumnya mubah. Ya, Fayasta'inu maka dia minta tolong pada orang lain dalam rangka membuat dia gembira. Karena kaidah cinta, kaidah orang yang mencintai, bahasanya eh, orang yang mencintai orang lain dia akan senang dan gembira ketika bisa menolong orang yang dicintai. Dan ini tidaklah tergolong al-masalah ngemis yang tercela. Sebagaimana perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk rumahnya yaitu rumah Aisyah, Nabi menjumpai ada tungku di atas api, isinya daging. Tatkala disuguhkan kepada Nabi makanan, cuma gandum saja tanpa ada dagingnya, maka Nabi mengatakan, tidakkah aku melihat ada tungku yang di dalamnya ada daging. Ya, maka mereka mengatakan, ya, betul wahai Rasulullah akan tapi itu adalah daging yang disedekahkan oleh orang pada barira. Ada orang yang sedekah sama barira. Kemudian sama barira dikasihkan kepada Aisyah. Ya, dikasihkan, dihadiahkan pada Aisyah. Nah Aisyah merasa bahasanya ini tidak eh, halal dimakan oleh Nabi karena Nabi itu ya, tidak boleh makan sedekah. Ya, Nabi haram makan sedekah. Nah, sedangkan ini daging ada orang sedekah daging sama barira. Setelah jadi miliknya barira, dihadiahkan sama Aisyah. Maka Aisyah menilai status daging ini daging sedekah. Karena Aisyah menilai bahasa ini daging sedekah dan haram bagi Nabi makan sedekah, maka ya Aisyah cuma nyukui makanan gandum uh, tanpa ada dagingnya. Ini. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan duduk perkara eh, kasus semacam ini. Ya, dengan Nabi katakan wa alaiha sedekah. Betul, itu sedekah untuk Barirah walana hadiah. Dan karena Barirah ngasihnya ke Aisyah itu hadiah, maka itu daging hadiah untuk kita. Dan bukan daging sedekah. E, maka e, oleh karena itu dalam kaidah fikih terdapat kaidah yang mengatakan inna tabatula asbabil milki batulil a'yan. Bahasanya ketika sebab kepemilikan itu caranya berubah, maka seakan-akan dia telah jadi benda yang lain. Seakan-akan dia telah jadi benda yang lain. Haram bagi orang kaya e, menerima zakat. Ketika ada orang yang membayar, ada orang kaya, orang kaya A yang memberikan zakat kambing ini, kepada orang miskin B. Setelah jadi miliknya si B, maka B ini kambingnya dijual kepada seorang kaya C. Ya, maka kita katakan orang kaya C ini bukanlah orang yang memakan zakat. Ya, dia tidak kita katakan memakan zakat. Namun dia memakan kemudian sama orang kaya C kambing tadi disembelih kemudian dimakan dagingnya. Tidaklah kita katakan orang kaya C itu e, memakan zakat orang kaya A. Namun kita katakan bahasanya orang kaya C ini dia, dia memakan daging halal hasil beli ya, hasil beli ya, hasil beli meskipun ya, barangnya itu barangnya itu kambingnya ya kambing itu kambing sedekah kambing zakatnya orang kaya A itu itu diserahkan kepada orang miskin B statusnya pembayaran pembayaran zakat saya setelah itu dijual kepada orang kaya C ye, maka karena sebab kepemilikan ini ber, berubah berbeda dari A ke B sebab kepemilikannya adalah pembayaran zakat dari B ke C sebab kepemilikannya adalah eh, adalah jual beli adalah jual beli. Maka sebab kepemilikannya berbeda. Kaidah mengatakan jika sebab kepemilikan itu berbeda, maka seakan-akan barang itu ganti barang. Seakan pada seakan barang tersebut barang yang berbeda, padahal barangnya tetap itu-itu saja dan tidak berubah. Ya, maka Barirah Ra'adullah anha dalam keadaan ini tentu merasa senang ketika daging yang dia berikan dimakan oleh Nabi dan senang. Nah, ini hukum, eh, ini rincian hukum minta tolong kepada orang lain. Jika orang minta tolong itu adalah babnya adalah musyarakah, bukan eh, bukan isti'anah tafwid, maka hukumnya boleh jika memang orangnya itu memang mampu untuk menolong namun sebaiknya ditinggalkan kecuali dalam dua dua keadaan yang pertama ada hajat yang kedua, bermaksud untuk menyenangkan. Dia bisa ngambil sendiri, namun uh, dia melakukan itu dalam rangka menyenangkan. Dan Allah Ta'ala alam termasuk dalam hajat adalah dalam rangka latihan, memberikan pelatihan. Maka seorang orang tua minta tolong sama anaknya, ya, tolong itu di e, disapu. Ya, padahal ibunya sendiri sendiri bisa nyapu, namun dia minta tolong sama anak gadisnya untuk nyapu dalam rangka untuk memberikan pengajaran dan pelatihan. Maka itu termasuk al-hajat. Termasuk al-hajat. Bukan termasuk al-mas'alah al-madhumumah. Bukan termasuk ngemis yang tercela. Namun termasuk di tarbiyah. Dan ini adalah bagian dari al-hajat. Adapun tentang orang yang hukum untuk orang yang dimintai tolong. Maka ada di peraga pendek setelahnya dan sepatutnya bagi orang yang dimintai tolong dan itu bukan dosa dan permusuhan maka sepatutnya yaitu dianjurkan untuk merespon positif permintaan tersebut maka dianjurkan hukumnya bagi orang yang dimintai tolong dan dia mampu adalah dianjurkan untuk menolongnya karena itu adalah amal soleh dan itu adalah ya, satu hal yang berpahala karena Nabi SAW mengatakan kulum ma'rufin sodakoton setiap amal kebajikan itu adalah sedekah